Secara garis besar, syirik dibagi menjadi berapa Muhammad? Apa itu? Syirik besar dan syirik kecil. Tayo. Syirik besar. Pengertiannya apa, Pengertiannya? Bahasanya syirik akbar itu apa? Kullu syirikin atau syirik. Maka mutadamminan li khurujil insan ini. Ya semua perkara yang syariat ini telah menentukannya sebagai suatu kesyirikan dan mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ini jadi ada dua poin utama. Yang pertama harus di sana dalil bahwasanya perkara itu syirik. Yang kedua bahwasanya kesyirikan tersebut mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam. Tayyib. Syirik akbar ini terbagi pada beberapa golongan. Untuk muda seorang untuk mempelajarinya, Yang pembagian-pembagian ini tidak lain adalah untuk mempermudah bagi kita semua dalam memahami syirik Tain Di antara jenis-jenis syirik akbar apa saja Abu Ja'far Dalam Itu nanti secara umum dulu Syirik pada apa? Pada Rububiyah ya, Syirik rububiyah Syirik pada rububiyah Allah Contohnya apa? meyakini adanya pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah. Ini syirik pada rububiyah. Tayyib. Kemudian yang kedua apa Abu Syirik pada uluhiyat Allah. Terbagi menjadi beberapa bentuk syirik yang telah kita ambil apa saja? Syirik doa ya dalam berdoa karena doa adalah ibadah Ketika seorang menyerahkan ya, doanya kepada selain Allah Maka dia terjatuh dalam syirik uluhiyah Taib Kemudian yang kedua Syirkun ya, Ini belum kita bahas ya kan Taib Syirkun kawan filah Adalah Ketika seorang meniatkan dengan amalannya selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk dunia, baik itu dikarenakan dia, dikarenakan sum'ah. Dia dia dilihat, kemudian dipuji. Sum'ah dia didengar, kemudian dipuji atau diberi imbalan yang lainnya. Nah, niatan-niatan ini secara menyeluruh. Jadi semua amalannya dia bangun di atas niatan-niatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masuk dalam syirkun niyah kategori syirik akbar. Syirik inilah yang terjadi pada orang-orang munafik. Munafik yang murni. Mereka tidaklah meniatkan pada amalan-amalannya wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak pula mengharapkan baiknya kehidupan di akhirat. Nah, orang yang seperti ini terjatuh dalam syirik akbar kategori syirik ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menyatakan menerangkan tentang keadaan orang-orang seperti ini dalam surat Hud ayat 15. Man kana al-hayata ad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Orang-orang yang menghidupkan meng, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan akan kami berikan ya, balasan amalan-amalannya tanpa kami rugikan. Maksudnya dalam ayat ini adalah mereka diberikan sesuai dengan keinginannya ketika di dunia. Ketika mengharapkan amalannya dunia akan diberikan dunia tersebut. Akan tapi di akhirat apa? Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa Mereka itu tidaklah mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Wa habita Fabatilum makanu ya'manun Dan terhapuslah apa-apa yang telah mereka amalkan Dan batallah apa-apa yang dulu telah mereka kerjakan Ini Karena apa? Karena mereka meniatkan semua amalannya bukan karena Allah Tapi karena mengharapkan dunia semata Karena itulah Ibnu Qayyim Rahimahullah ta'ala Mengatakan tentang bahayanya syirik niat ini Karena berhubungan dengan hati dan kebanyakan manusia ya, menginginkan sesuatu yang cepat, menginginkan pahala juga yang cepat yang bisa dilihat. Sehingga terkadang beberapa manusia mereka beramal melakukan melakukan amalan untuk biar rezekinya lancar atau biar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan anak atau yang lainnya. Nah, ketika niatan tersebut murni pada ibadahnya, maka inilah syirik niat kategori syirik akbar. Tapi nanti yang perlu dipahami ketika niatnya bercampur, bedakan dengan ya di sini niatnya murni. Karena nanti pada pembahasan syirik, syirik aswar ada lagi pembahasan masalah seorang yang tercampuri pada niatnya ya, niatan selain Allah Subhanahu Jadi dia juga berniat untuk Allah tapi tercampuri dengan niatan untuk selain Allah. Paham? Nah, kalau untuk syirik akbar ini dia semua amalannya itu niatnya untuk siapa? Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan wa amma syirku fil iradati wan niyat fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته Adapun syirik dalam keinginan dan niat-niat Maka itu adalah samudera yang tidak bertepi Dan sedikit orang yang selamat darinya Maka barang siapa yang menginginkan dengan amalannya selain wajah Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan sesuatu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan balasan darinya yaitu dari dari selain Allah maka sungguh dia telah mensyirikkan dalam niatannya dan dalam tujuannya wal ikhlas an yukhallisa lillahi fi af'alin wa aqwalin tayyib an yukhallisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyyatihi wa hadhihi hiya al-hanafiyyah millata Ibrahim wa hadhihi hiya al-hanafiyyah millatu Ibrahim allati amara Allah ta'ala biha ibadahu kullahum Adapun ikhlas dia adalah mengikhlaskan perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya, keinginan-keinginan serta niat-niatannya semua ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Hanafiyah millata Ibrahim. Agamanya Ibrahim yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan hamba-hambanya untuk mengikutinya. Jadi ini syirik dalam niatan dan dalam tujuan-tujuan. Taim. Bentuk syirik akbar yang selanjutnya adalah syirkut ta'ah. Ini masih dalam uluhiyah, syirkut ta'ah. Yaitu apabila seseorang mentaati makhluk dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang yaitu dalam menghalalkan perkara yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan dia meyakininya dalam hatinya bahwasanya perkara tersebut boleh. Orang tadi yang ditaati mempunyai hak untuk menghalalkan dan mengharamkan dalam keadaan ya, dia mengetahui bahwasanya ketetapan yang ditaati tadi itu menyelisihi agama Islam. Nah, orang yang demikian ini Evanifillah telah menjadikan hal yang ditaati tadi atau orang yang ditaati tadi sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis Adi bin Hatim أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم Adi bin Hatim mengatakan aku datang pada Rasulullah SAW dan pada leherku ada salib dari emas. Nah beliau ya, baru masuk Islam. Maka aku mendengarkan beliau membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka yaitu orang-orang Nasara menjadikan ahbar yaitu ulama-ulama mereka ruhban ahli ibadah mereka sebagai rab-rab selain Allah, sesembahan selain Allah. Maka Adi bin Hatim mengatakan wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menjadikan eh, sesungguhnya mereka itu tidak beribadah kepada ulama mereka demikian pula kepada ahli ibadah mereka tidak. Maka Rasulullah menjelaskan bentuk peribadatan yang mereka lakukan karena dalam pandangan Adi bin Hatim yang namanya ibadah adalah dengan sujud kepadanya, dengan menyerahkan ya, peribadatan kepadanya. Kan tapi Rasulullah menjelaskan hakikat peribadatan yang lain yaitu belum menjelaskan ya, bahkan mereka telah beribadah kepada ahbar dan ruhban yaitu ketika mereka menghalalkan bagi umatnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian umatnya itu menghalalkannya. Dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, maka umatnya pun mengikuti mengharamkannya. Inilah bentuk peribadatan kepada pendeta-pendeta atau ulama-ulama orang Nasara, demikian pula peribadatan kepada ahli ibadah orang Nasara. Paham? Jadi dari mana syirik ta'ah dimasukkan dalam syirik uluhiyah? Karena ketaatan dalam penghalalan suatu yang Allah haramkan atau sebaliknya merupakan suatu bentuk peribadatan kepada orang yang membuat hukum tadi. Kemudian syirik yang keempat masih dalam syirik uluhiyah adalah syirkul mahabbah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan tentang syirik al mahabbah ini dalam perkataan beliau asyirku billah fil mahabbah wa ta'zim bi an yahibba makhluqan kama yuhibbu Allah fahada min asyirki alladhi la yaghfiruhu Allah وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله Syirik kepada Allah dari sisi kecintaan dan pengagungan yaitu dengan mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah. Ya, jadi ketika seorang mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Dan inilah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Wa nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah." Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Lihat. Di sini kecintaan mereka kepada makhluk seperti kecintaan kepada Allah. Terlebih lagi mereka-mereka yang mencintai makhluk tersebut melebihi kecintaannya kepada Allah. Maka jelas sekali kesyirikan yang mereka lakukan. Dan Allah firman mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala ketika dimasukkan ke dalam neraka Tallah in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin Demi Allah sungguh kami dulu dalam keadaan kesatan yang nyata. Apa sebabnya? kumbirom bil alamin dikarenakan kami menyamakan kalian yaitu sembahan-sembahan atau hal-hal yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. alamin ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam para pelaku kesyirikan. dan jelas bahwasanya mereka ini ya, tidaklah menyamakan Allah dalam sisi apa penciptaan, pemberian rezeki dalam mematikan atau menghidupkan. Akan tapi penyamaan apa yang mereka lakukan menyamakan Allah dari sisi apa? Sisi kecintaan, ketundukan dan kerendahan diri terhadap ya, sembah-sembah tadi. Jadi ini syirkul mahabbah. Oleh nah, karena itulah ketika ya, seorang mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah atau bahkan melebihi kecintaannya kepada Allah maka dia telah terjatuh dalam syirik uluhiyah kategori syirkul mahabbah. Taib ini keempat macam syirik yang masuk dalam syirik uluhiyah yang sebenarnya apabila seseorang ingin lebih menyederhanakan pembagian tadi bisa dibagi menjadi dua saja. Ya. Kembali pada dua pembagian, yaitu yang pertama adalah syirik dalam keyakinan, dan yang kedua syirik pada perkataan dan perbuatan. Kenapa? Karena syirkun niyah syirik niat dan keinginan itu masuk pada semua apa? Semua amalan. Kemudian barang siapa yang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah seperti doa, seperti ketaatan, maka yang demikian ini sebenarnya kembali kepada apa? Kembali kepada hatinya ya kan? Kembali kepada kecintaan yang ada pada dirinya. Sehingga semuanya ikhwanifillah itu sumbernya adalah dari niatan dan tujuan-tujuan. Jadi keempat macam syirik tersebut ketika diteliti lebih lanjut kembali kepada dua perkara yaitu kepada i'tiqad. Ya, syirik pada i'tiqadnya dengan meniatkan meniatkan atau mencintainya. Karena semua amalan, semua apa perbuatan-perbuatan ibadah diserahkan kepada selain Allah tidak akan mungkin diserahkan kecuali jika mereka mencintai ya sesuatu yang diibadahi tadi. Baik. Paham ini untuk syirik uluhiyah? Apa jelas Baik. Pembahasan inti ini di benar-benar dipahami karena jarang ya. akan kalian dapati penjelasan tentang syirik. Dan kesimpulan ini anak kumpulkan dari pembahasan yang panjang tentang pembagian syirik sehingga diusahakan betul-betul memahaminya karena nanti akan mudah terutama dalam masuk kitab kasus subhat dan dalam menghukumi kesyirikan-kesyirikan yang ada di masyarakat. Ini kenapa kok bisa sampai disebut kesyirikan? Karena Karena imanifillah banyak sekali mereka-mereka yang terjatuh dalam kesyirikan tapi karena kejahilan tidak paham bahwasanya hal itu syirik. Terlebih lagi nanti dalam permasalahan syirik asrar. Taim, syirik yang ketiga masih dalam syirik akbar. Yang pertama adalah rububiyah, yang kedua adalah uluhiyah dan yang ketiga adalah syirik pada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa definisinya? Definisinya adalah Tasmiyatu ghairillahi billah fi syai'in min asma'ihi wa sifatihi. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun dan dia adalah As-Sami' Al-Basir. Dan yang Maha mendengar dan yang Maha melihat. Tayyib. Untuk syirik pada asma dan sifat ini Alhamdulillah, Ada dua macam Yang pertama syirku ta'til Ta'til Yaitu syirik Dalam bentuk Mengingkari akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala ini masuk dalam syirik akbar kategori asma wa sifat. Seperti syiriknya Fir'aun secara dohir. Faqala Fir'aun, Ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Berkata Fir'aun, Wahai ya, kaumku, aku tidaklah mengetahui bagi kalian sebahan selain aku. Ini Fir'aun telah melakukan bentuk kesyirikan yaitu karena dia meniadakan adanya Allah, meniadakan Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat dirinya pada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang paling buruk sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah taala dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid yang judulnya adalah Taisir Al-Aziz Al-Hamid yang termasuk syarah kitab Tauhid yang paling awal ikhwanifillah dan dinyatakan oleh para ulama syarah yang paling bagus ini syarah kitab Tauhid yang paling bagus adalah Taisir Al-Azizil Hamid Akan nah, tapi syarah ini belum selesai ya. Belum selesai Nah kemudian Taisir Al-Azizil Hamid ini Disempurnakan Dengan sedikit peringkasan dan ditambahi Oleh Orang yang datang setelahnya Yang disebut dengan Fathul Majid Oleh karena itulah kebanyakan para ulama menyatakan Fathul Majid ya syarah yang paling bagus. Kenapa? Karena dia merupakan bentuk penyempurna dari Taisirul Azizul Hamid. Dan tapi karena asalnya adalah Taisirul Azizul Hamid, maka tentunya orang yang mendahului itu lebih berhak untuk mendapatkan ya, keutamaan. Walaupun kedua-duanya termasuk syarah yang sangat bagus pada kitab Tauhid dan menasihatkan nanti jika seorang telah mampu untuk mempelajari kitab sendiri, membacanya, ya, sudah pada bisa membaca kitab tersebut dan tidak perlu mengartikan karena kalau kita membaca kitab itu kemudian diartikan bertahun-tahun nggak selesai, ya. Dan termasuk metode yang keliru. Ya karena itu asalnya dibaca ya kalau sudah mempelajari ya bahasa Arab sudah paham baru dibaca di situ dan diterangkan. Adapun masing-masing kata per kata diterangkan akan membutuhkan waktu sangat lama. Dan yang penting pada syarah ini ya, kalian paham, untuk semua paham apa kandungan kitab tauhid. Kemudian setelah seseorang mampu membaca kitab, dia berusaha mutolaah, ya membuka-buka syarah-syarah yang ada, syarah Syauthaimin, syarah ini Fathul Majid, Taisirul Aziz Al-Hamid, demikian pula syarah ya, Syekh Salih al Syekh dan syarah-syarah yang lain yang dia miliki. Tapi kembali pada pembahasan kita syirku taktil, paham ya kan? Dari mana dia masuk dalam asma wa sifat? Karena dia meniadakan asma, demikian pula meniadakan sifat. Nah, di antara sifat yang paling utama bagi Allah adalah sifat apa? sifat wujud. Adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia meniadakan Allah, maka berarti dia telah terjatuh dalam syirkul taktil. Bentuk syirik yang kedua adalah syirkul tamthil. Tamthil yaitu menyamakan. Yang ini juga dibagi menjadi dua golongan. Tamsilul makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan penciptanya. Seperti kesyirikan orang-orang Nasara ketika mereka menyamakan Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi orang-orang Nasara jatuh juga dalam syirik akbar kategori apa? Asma sifat. Jenis apa? Jenis tamsil. Mereka menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, disamakan. Yang kedua, tamtsilul khaliq bil makhluk, kebalikannya. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau tadi menyamakan makhluk dengan Allah, yang ini yang kedua kebalikannya menyamakan Allah yaitu pencipta dengan makhluk. Inilah yang terjadi pada golongan yang disebut dengan al-musyabbihah golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jadi mereka menetapkan tangan bagi Allah seperti tangannya makhluk, mata bagi Allah seperti matanya makhluk, dan subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka sifatkan. Tayyib. Ini pembagian syirik akbar. Kita ulangi cara ringkas sebelum kita masuk pada syirik asgar. Syirik akbar apa tadi definisinya? Ya, semua kesyirikan yang ditetapkan oleh syariat bahwasanya itu syirik dan mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam. Terbagi secara garis besar menjadi tiga pada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Rububiyah jelas ketika menyamakan Allah pada kekhususan rububiyahnya. Penciptaan, pengaturan, penguasaan. Ya. Kemudian uluhiyah itu ketika seorang menyerahkan peribadatannya kepada selain Allah. Ini untuk mudah dibagi menjadi empat. Dalam doa, kemudian dalam niatan, dalam ketaatan dan dalam kecintaan. Yang keempat ini sebenarnya kembali semuanya pada permasalahan i'tiqad dalam hati. Ya. Karena tidaklah menyerahkan ketaatan, tidak pula menyerahkan doanya kecuali karena adanya apa? kecintaan kepada sesuatu yang disembah tadi melebihi atau menyamai kecintaannya kepada Allah. Tayyib. Kemudian jenis yang ketiga apa? syirik pada asma dan sifat. Ya. Ketika dia menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada salah satu dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Tayyib terbagi menjadi dua, syirku ta'til dan tamtsil. Ta'til yaitu meniadakan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Seperti syiriknya siapa? Fir'aun. Terus yang kedua tamsil dia menyamakan. Ya. Dan tamsil ini terbagi menjadi dua, tamsilul makhluk bil khalik, menyamakan makhluk dengan penciptanya yaitu Allah. Seperti syiriknya siapa? Yang menyamakan makhluk dengan Allah. Orang-orang Nasara. Demikian pula ya, orang-orang ahlu syirik zaman ini mereka juga bisa tersatu dalam syirik ini ketika menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak bisa mengetahui ilmu gaib. Ya, tidak mengetahui ilmu gaib dukun-dukun itu. Nah, kemudian seorang yakin ya bahwasanya dukun-dukun itu mengetahui ilmu gaib ini termasuk sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam syirik asma wa sifat. Kemudian tamtilul khaliqil makhluk menyamakan pencipta dengan makhluk ini seperti syirik siapa? Syiriknya kaum yang disebut dengan al-musyabbiha. Taib. Nah, ini garis besar pembagian syirik akbar ikhwanillah dipahami dan kebanyakan ya, tidaklah ahlu syirik terjatuh pada suatu kesyirikan kecuali mereka juga e, jatuh pada kesyirikan bentuk-bentuk yang lain. Seperti syirkut doa misalnya, seorang berdoa kepada selain Allah meminta. Ini mesti dia juga akan terjatuh pada syirik dari sisi rububiyah. Dan berhubungan pula dengan asma wa Kenapa? Karena menyerahkan doanya, misalnya dia berdoa kepada Sunan Fulan, misal meminta kepada ya wali-wali mereka, minta untuk diberikan rezeki. Permintaan ini apa? doa ya kan? Ini masuk dalam syirkul doa. Kemudian ke permintaan ini tidak akan mungkin kecuali karena keyakinan wali tadi bisa memberikan rezeki. Berarti masuk dalam rububiyah. Kemudian masuk pula dari as dalam as asifan dari si mana? Karena dia meyakini atau menyamakan wali tadi dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi sifatnya apa? Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Tayyib. Jadi dari sinilah kenapa syirik akbar sangat dahsyat ya, akibatnya sehingga dia dihukumi sebagai orang yang kafir keluar dari agama Islam ini. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan darinya demikian pula keturunan-keturunan kita.